Akidah para imam Ahlil Hadis. Ikhwani fila rahimani wa Inilah salah satu cara untuk kita mengokohkan iman dan akidah kita, yaitu mempelajari atau kembali kepada kitab-kitab akidah para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama as-salaf, khususnya di tengah fitnah yang berkecamuk terutama di negeri kita. Kita mungkin dengar hari-hari seperti ini teriakan-teriakan untuk mengadakan revolusi, mengadakan ya kalau bisa dikatakan hal yang sangat jauh dari akidah Ahlussunnah wal jamaah. Tidak sedikit orang yang ya terpengaruh dengan hal-hal semacam itu. Maka di antara ciri khas Ahlussunnah wal jamaah di antara sifat At-Taifah Al-Mansura Al-Firqatin Najiyah yaitu kokotnya mereka di tengah ya arus yang sangat deras di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu memang Rasul sabdakan di antara sifat fitnah itu tamuju kamau jalbahri. Tamuju kamau bahri kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari fitnah itu seperti gelombang laut yang eh, bisa menghempaskan orang dari al-haq ya karena sangat dahsyatnya gelombang tersebut maka kita harus selalu kembali kepada akidah al-sunnah wal jamaah terutama dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin Rasul sendiri telah jelas memberikan kepada kita wasiat wejangan bagaimana menyikapi pemimpin yang dalim Ya, Rasul mengatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Bukan dengan mengadakan revolusi, mengadakan ya kudeta ataupun angka senjata atau membuat provokasi tengah-tengah kaum muslimin fal kata Rasul SAW fa innahu man mata ha fa mata mata mitatan jahiliyah atau man farakal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, eh kemudian dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. naudzubillah min dalik. Maka pegang erat akidah alusnya wal Jamaah, pelajari terus akidah alusnya wal Jamaah, manhaj as maka insya Allah kita tidak akan mudah terbawa oleh arus gelombang sedasat apapun. Karena memang Allah berjanji yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia maupun di akhirat. Nas'alallah as-sabat ala hadal minhaj hatal mamat. Eh, kita mohon kepada Allah kekokohan, ketetapan, keistiqomahan di atas manhaj al-sunnah wal jamaah, manhaj salafi sampai akhir hayat kita nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah hakikatul iman ini sudah kita lewati. Kemudian bab berikutnya kemarin sudah kita bahas qaulun fi murtaqibil kabira. Ucapan as-salaf, ucapan a'immatil hadis tentang pelaku dosa besar. Ini semuanya ada kaitan ya masalah al-iman. Bahwasanya iman itu bercabang, salah satu hilang tidak mesti orangnya kafir. Makanya pelaku dosa besar kata Sunnah wal jamaah tidak kafir. Demikian pula ahli sunnah meyakini pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak langsung bisa apa? Dikafirkan. Ya. Dan ini adalah ijma ahli wal jamaah. Ada perincian tentang masalah ini. Tidak langsung dikatakan kafir murtad. Dan yang berhak mengatakan orang itu kafir adalah para para ulama. Ulama ahli Bukan ulama teroris. Bukan ulama khawarid bukan ulama yang lama, bukan ulama provokator, namun yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah yang mereka betul-betul tahu akidah yang benar, manhaj yang yang benar. Eh, maka sekali lagi pembahasan ini insya Allah akan bisa mengokohkan iman kita, tauhid kita, akidah kita agar kita tidak mudah eh terpengaruh dengan provokasi dengan arus eh, ya, yang telah sekarang beredar di mana-mana. Naudzubillah min dalik. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan pemimpin yang dolim itu tetap ada kewajiban untuk kita menghormatinya. Ada kewajiban untuk kita esama eh, wa ta'ah fima ya fil ma'ruf. Rasul sudah kita pering sampaikan cuma memang di zaman fitnah seperti ini terus kita ingin sampaikan hari-hari seperti ini. Semoga ada yang masih mendapatkan hidayah. Ya, Rasul mengatakan saya sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang teguh dengan sunnahku, tidak mengikuti petunjukku, wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Bagaimana dolimnya pemimpin tersebut sampai Rasul gambarkan ya hatinya seperti hati setan namun jasadnya jasad manusia. Sangat zalim. Ia eh, berbuat dosa-dosa besar. Kemudian sahabat, ini lihat seorang sahabat Rasulullah SAW tidak langsung memprovokasi masa, tidak langsung eh, ya menghukumi sendiri, bertanya kepada Rasul, "Fakaifa asna in adraktu dalika ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu, tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Rasulnya, ya berbuat dolim kepada rakyatnya. Ini sekali lagi metode seorang muslim, sikap seorang muslim. Bertanya ya kepada fas'alu ala dzikri in kuntum la Tidak langsung berfatwa. Memang inilah akhir zaman. Rasul katakan di antara akhir zaman, ya Rasul mengatakan satakunu sanawatun khadda'at akan muncul ya hari-hari tahun-tahun yang menipu yukazzabu fiha as orang yang jujur didustakan, wa yusaddaqu fiha al orang yang dusta dibenarkan. Kemudian kata Rasulullah, wa yu'tamanu fihal khain, orang yang khain yang khianat diberi amanah, wa yukhawanu fihal amin, orang yang jujur dikhianati. Wa yantiqu fiha arwaibidah, dan pada tahun-tahun itulah hari-hari itulah akan berbicara orang-orang yang dikatakan Rasul Arwaibidah. Ketika ditanya oleh para sahabat siapa itu Arwaibidah, Rasul mengatakan ar-rajulu tafe yatakalam fi amril amah. Orang yang bodoh namun berbicara masalah apa? Masalah umat. Ya, mereka yang mengkeramatkan kuburan dijadikan sebagai tokoh. Naudzubillah min dalik. Ya, para ulama yang jarak dajaki mereka bersatu dengan sunnah Rasulullah eh ditinggalkan. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi kembali kepada ya akidah alusnya wal Jamaah kembali kepada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah ini, terutama fitnah asyubhat, kerancuan dalam pemikiran, kerancuan dalam beragama. Ya, di antaranya bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim, ya, bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah, yang mendolimi rakyatnya misalnya, yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya. Sahabat bertanya, tidak langsung apa? Menghukumi. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah disuruh kita melakukan demonstrasi, melakukan eh, revolusi ataupun eh, kudeta, pertumpahan darah? Rasul mengatakan, tasma watuti. Tetap engkau dengarkan ucapannya, perintahnya, wat, eh, watuti. Dan engkau per, eh, taati perintahnya. Terutama dalam hal yang yang ma'ruf atau khususnya yang ma'ruf yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa in daraba wa akhadha malak. Eh meskipun dia memukul punggungmu, ya meskipun dia ya mengambil merampas hartamu isma wati eh tetap engkau dengar dan tak dikuatkan ya, ditekankan lagi isma wati hadis riwayat muslim namun hadis seperti ini terasa apa aneh asing wah pemimpin yang dolim kok dibela ini Rasul saya salam yang membela ya bukan membela kezalimannya cuma memang dalam Islam ada pertimbangan masalah dan mafsadah. Bahwasanya ya, kerusakan yang muncul ketika adanya kudeta, adanya perlawanan kepada pemerintah kaum muslimin ini madrotnya lebih lebih besar. As-Sa'id manita ababirgari. Kata seorang sahabat, orang yang berbahagia yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari orang lain. Coba lihat negara kaum muslimin, Mesir. Libya, Tunisia sampai sekarang masih tetap bergolak. Apa ya eh, awal mulanya demonstrasi besar-besaran. Kemudian kudeta, kemudian apa yang terjadi? Pertumpahan darah di mana-mana. Ya naudzubillah min dalik. Namun semuanya harus mengambil ibrah dari semuanya itu. Tidakkah kita eh berpikir sejenak kenapa kok demo ini di tengah-tengah negara Islam? Kok nggak negara kafir? Memang inilah walan tardu ankal yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasara tidak riba sampai kalian apa mengikuti ajaran mereka. Maka ini kita sampaikan sebagai bentuk adinu an nasihat agama nasihat kepada kaum muslimin ambillah ibrah. Negeri kita masih aman, negeri kita masih ya banyak sekali keistimewaan yang dibandingkan yang lain, maukah kita akan rusak sebagaimana negara-negara yang lainnya? Naudzubillah min dalik. Maka salah satunya kita kembali kepada akidah salaf kepada akidah al-sunnah wal jamaah, akidah Rasul bagaimana menyikapi pemimpin yang dolim. Eh, pemimpin yang berbuat dosa besar, tetap dia masih muslim. Ini akidah al-sunnah wal jamaah. Yang menganggap mereka kafir hanyalah kelompok al-khawarij. Ya. Ini pembahasan masih berkaitan erat dengan fitnah yang terjadi sekarang ini. Bahwasanya bagaimanapun pemimpin itu dolim, tidak boleh kita kafirkan dan tidak boleh kita apa mengkudetanya. Rasul mengatakan ya dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Muslim beliau Ubadah bin Samit mengatakan bayakna Rasulullah SAW alasan sam'i Kami dahulu pernah membayar Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan fi usina wa yusina. Dikala kita susah maupun senang tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi mansyatina wa makrahina dalam keadaan kita eh semangat dalam keadaan kita malas tetap kita mendengar dan eh taat kepada pemimpin kaum muslimin wa asaratin alaina dan agar kami kata Ubaid bin Samit Rasul memerintahkan kami untuk kita lebih mendahulukan hak pemimpin daripada hak kita. Kemudian kata Ubaid bin Samit wa alanunazi al amro ahlau dan kita dilarang untuk mengkudeta, ya mengadakan pemberontakan, ya melengserkan pemimpin illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu kafir dan jelas-jelas kekafirannya dan difonis oleh ulama ahli sunnah dia kafir murtad ya illa antara kufun bawahan indakum minallahi fi birbahan dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang dibayangkan sedikit dolim kudeta sedikit dolim ya pertumpahan darah ya Rasul mengatakan bahwasanya jamum ri'in muslimin atau Halaku dunia, ahwan indallah min dami rajulin muslimin. Bahwasanya darah seorang muslim itu lebih berharga daripada apa? dunia ini. Kalau satu yang tertumpahkan, naudzubillah min dalik, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kembali kepada ajaran as-salaf sunnah wal jamaah di antaranya ya di sini tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar apalagi tidak berbuat dosa apalagi ya dia hanya salah persepsi atau berbeda pendapat dengan pemimpin kaum muslimin maka naudzubillah min dalik ya alusna wal jamaah sangat amat jauh dari pengkafiran yang membabi buta apalagi sampai menghalalkan darahnya kemudian bab berikutnya hukum tarik salat amdan hukum orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja ini sebetulnya masih ada kaitan dengan kemarin dengan yang sebelumnya masalah al-iman dan ini sudah pernah kita bahas ini bantahan kepada kelompok al-khawarij kelompok haroka yang mereka mengatakan ulama atau yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dikatakan murjiah padahal ini adalah permasalahan yang memang ada khilaf di antara para ulama yang tidak bisa dijadikan patokan ini alus sunnah atau ini alil alil bidah ya ini sudah kita sampaikan, namun ini disampaikan lagi oleh Asyikh atau Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Waktalafu fi muta'amidi tarkis salatil mafruba. Imam-imam as-salaf ahli sunnah wal jamaah, mereka berbeda pendapat tentang orang yang sengaja meninggalkan salat wajib. Hatta yadhaba waktuha. Sampai ya, di luar waktunya. Min ghairi udrin. Tanpa ada, tanpa ada udhur. Ya, di sini ada dua hal yang disampaikan yaitu orang itu sengaja tidak sholat sampai keluar waktunya. Artinya kalau masih di waktunya memang tidak ada ya masalah selama memang itu tidak merupakan rutinitasnya. Misalnya ya dia terlambat sholat maghrib karena mungkin di jalan macet misalnya. Namun dia berusaha untuk apa? Eh, salat tepat eh, atau di antara waktu antara maghrib dan isya tersebut. Artinya belum keluar waktu itu. Nggak ada masalah. Ya meskipun kalau dia sengaja memperlambat itu tidak afdal. Karena memang salat itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu. Eh salat subuh misalnya waktunya sampai terbit eh matahari. Kalau mungkin orang itu terlambat atau mungkin pada waktu dia salat duhur waktunya sampai asar. Ada eh tenggang waktu. Ini adalah rahmat Allah karena mungkin manusia eh tidak satu keadaan, keadaannya berbeda-beda. Dibolehkan menunda waktu salat selama tidak apa? keluar. Eh, kemudian yang kedua di sini min ghairi udhrin tanpa ada udur. Kalau misalnya meskipun telah keluar waktunya, kalau ada udur, contoh kata Rasulullah man nama an salatihi au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha apabila orang itu ketiduran ya dari salatnya atau dia kelupaan maka silahkan segera dia laksanakan sholat tersebut pada waktu dia ingat. Tadi misalnya kita lupa sholat duhur karena kesibukan dan sebagainya atau ada masalah-masalah yang eh, menumpuk kita sampai kelupaan sholat misalnya. Dan itu tidak tidak tiap hari. Kalau tiap hari memang itu eh, sudah nggak beres. Eh, namun ini ada suatu permasalahan yang mungkin dia eh, menyita otak dan seterusnya lupa sholat duhur. Sekarang ingat langsung sholat sekarang juga. Sholat duhur tidak ada masalah. Eh, itu kata Rasulullah. Artinya memang kalau ada udur, tidak ada masalah. Ini yang di sini sekarang, bagaimana kalau orang itu meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, ya tanpa ada udur. Fakafarahu jama'atun. Ya, sebagian ulama mengkafirkannya, mengeluarkannya dari al-Islam. Di dalam footnote di sini sampaikan apa uh, siapa saja di antara salaf yang berpendapat seperti ini. Minhum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Eh, di antara sahabat Umar bin Khattab, wa Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, eh, Jabir bin Abdullah, Abu Darda. Ini dari kalangan eh, sahabat yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat dengan eh, tanpa udur. Di antara tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, Abdullah bin Mubarak, Ayub as sakhtiani Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Hambal, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan yang lainnya. Ini yang berpatok yang berpendapat kafirnya orang yang tidak salat ya wajib dengan sengaja tanpa uzur yang syar'i. Dalilnya mereka disebutkan di sini oleh Imam Abu Bakar ini lima ni Nabi sallallahu annahu qal, Rasul bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Perbedaan antara hamba atau antara hamba dan kekafiran itu meninggalkan salat, ya. Hadis ini sahih. Kemudian juga Rasul mengatakan man taraka salat faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dalam riwayat lain, wa man taraka salat faqad bari'at min hudimatullah. Barang siapa meninggalkan salat maka dia keluar dari zimatullah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil kelompok salaf, ulama salaf yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan dengan sengaja. Wa ta'awwala jama'atun. Namun ini pendapat yang kedua, sebagian ulama yang lain yang disebutkan di antaranya di sini kasyafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang sudah kita sampaikan, ya, minhum anna yuridu bidalik man jahidan laha. Yang dimaksud oleh Rasul man taraka jahidan ya barang siapa meninggalkan salat karena dia mengingkar kewajibannya ini tafsirnya Imam Asy-Syafi'i Beliau tidak mengingkari hadis, beliau tidak menolak hadis, cuma beliau memahami makna hadis itu barang siapa meninggalkan sholat dia kafir, yaitu dalam keadaan dia mengingkari kewajibannya. Ijtihadnya para ahli ulama, ida istihadah hakim fa falahu ajran. Barang siapa yang berijtihad dari para ulama dan dia benar mendapatkan dua pahala. Wa id akhta'a falahu ajrun wahid. Jika salah mendapatkan satu satu pahala. Ini kalau ulama. Namun kalau yang lama ini salah atau benar, dia apa? Tetap berdosa karena dia apa? Berbuat ya tanpa al ilmu. Minhum annahu yuridu bidalik mantaraka taraka jaidan laha. Kama kola Yusuf alaihissalam, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah." Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya aku meninggalkan ya millah agamanya kaumku karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kata-kata aku meninggalkan di sini maksudnya tarku juhudil kufri. Ya, aku mengingkari kekafiran eh kaumku. Ini sekali lagi sudah kita sampaikan bahwasanya masalah orang yang tidak sholat wajib dengan sengaja dengan tanpa udur syar'i ini ada khilaf antara para ulama ada dua pendapat ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam ada yang mengatakan tidak keluar dari Islam Eh meskipun kata Imam Syafi'i wajib untuk apa? Diberikan sanksi yang berat karena ini masalah apa rukun Islam yang kedua. Bukan berarti kalau tidak mengkafirkan kita meremehkan tidak. Ya, namun memang inilah istihad para al ulama. Eh, meskipun anak pribadi lebih condong kepada pendapat yang tidak mengkafirkan seperti yang Syafi'i yang juga seperti ulama sekarang Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala karena banyak dalil-dalil yang yang juga menguatkan pendapat seperti ini di antaranya Allah akan mengeluarkan ya orang-orang lam ya'mal khairan qat yang tidak beramal sama sekali namun masih ada iman dalam hatinya artinya apa dia tidak sholat namun dikeluarkan dari api neraka ini membuktikan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir karena nanti pada hari kiamat akan dikeluarkan dengan ya syafaat dari para al-anbiya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun meskipun demikian intinya sekali lagi ini masalah khilaf istihadi antara para ulama al-sunnah wal jamaah bukan merupakan patokan mana itu ahli bid'ah, mana ahli ahli sunnah. Sebagaimana penjelasan masalah eh, ya iman, kalau ada orang mengatakan amal bukan bagian dari iman, maka dia telah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula Imam Barbahari memberikan patokan siapa ahli sunnah, siapa ahli bid'ah. Imam Barbahari mengatakan idza ra'aita rajulan yad'u sultan faalam annahu sahibu sunnah. Jika engkau melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Eh doakan misalnya ya Allah berilah taufik dan hidayah kepada presiden kita Bapak Jokowi. Maka ketahuilah dia pengikut sunnah Rasul SAW kata Imam Al Barbahari. Namun sebaliknya kata Imam Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam anau sahibu hawa. Apabila Anda eh, melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, misalnya mengatakan ya Allah laknatlah Jokowi, Ya Allah, Allahumma alaika bi Jokowi. Maka ini salah satu kata Imam Barbar. Ini bukan aneh yang mengatakan. Imam Barbar dalam syarat Sunnah mengatakan, jika engkau melihat ya, seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ini bukan metode ahli sunnah wal jamaah. Jadi bedakan, ini masalah yang merupakan garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah dan mana itu masalah yang memang itu adalah masalah istihadi yang tidak merupakan patokan garis pembeda antara al sunnah dengan ahli al bidah di antaranya masalah ya pelaku atau orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa udur yang syar'i ini ada dua perbeda ada dua ucapan ulama yang salah satu ya tidak membid'ahkan yang lain ya yang mengkafirkan tidak mengatakan ulama yang mengatakan tidak kafir sebagai murji'ah demikian pula ulama yang tidak menganggap kafir orang yang tidak sholat tadi tidak menuduh orang yang mengkafirkannya sebagai al-khawarij sama-sama apa toleransi dalam perbedaan seperti ini ya namun yang salah seperti yang sudah kita sampaikan seperti Safar halwali dan juga kelompok khawarij yang lain yang menuduh yang tidak mengkafirkan sebagai Murji'ah. Ini sudah kita sampaikan dulu. Bismillah. Kemudian bab berikutnya masih lanjutan sebetulnya dari pembahasan iman aqwalu ahli ilmi fil farqi bainal islami wal iman. Ucapan ulama tentang perbedaan antara istilah Islam dan al-iman. Wa qala minhum eh, di antara ulama ahli sunnah ada yang mengatakan innal imana qaulun wa amalun. Apa perbedaan iman dan Islam? Ada yang mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Dan itu menyakup juga ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Wal Islamu fi'lu ma furidu 'alal insan an yaf'alahu. Adapun Islam itu artinya apa yang diperbuat oleh manusia eh, dari keislamannya Ida dukra kullu ismin ala hiddatihi madmuman ilal akhar. Apabila salah satu disebut, maka yang lain juga mengikut atau mencakup yang lain. Ini yang diistilahkan dengan kata-kata ida ijtama'a iftaraqa wa ida iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kata itu disebut sekaligus dalam satu redaksi ucapan, maka ya yang satu berbeda maknanya dengan yang lain namun jika dua kata itu dipisahkan ya maka salah satunya mencakup yang lain contoh ya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min barang siapa yang mencari selain al-islam maka Allah tidak akan menerimanya Kata-kata Islam di situ mencakup kata-kata apa? Iman. Eh, kalau disebutkan sendirian, maka itu mencakup masalah apa? Al-iman. Demikian pula kata-kata al-iman jika disebut masuk ke dalamnya al-Islam. Wa mayakfur bil iman fakat habitu amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, masuk ke dalamnya di sini apa? Keislaman. Adapun kalau dua kata ini, Islam dan iman, digabung dalam redaksi ucapan, maknanya berbeda. Contoh, dalam hari Jibril, ketika Rasul ditanya apa itu Islam, Rasul menjawab, ya anta syahadu alla ilaha wa anna rasulullah wa wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tusum ramadan wa tahujjal bait. Rasul menjawab dengan lima rukun Islam. Ketika ditanya, fa akhbirni anil iman, beritahukanlah aku tentang al iman. Maka Rasul menjawab antuk minabillah malaikati. Enam rukun al-iman. Islam dijawab dengan amal yang dohir. Iman dijawab dengan amal yang batin. Ini yang dimaksud apabila dua dua yang disebutkan dalam satu redaksi ucapan maknanya berbeda. Namun ketika ya tidak disebutkan salah satunya di samping yang lain, maka itu sudah mencakup Islam ya iman, iman yang apa? Al-Islam. Ini maksudnya beliau. Fakila al mu'minuna wal muslimuna jami'an mufradaini urida bi ahadima makna lam yurad bil akhar. Demikian pula dengan kata-kata al mu'minun al muslimun. Jika dikatakan mu'minun sendirian, maka yang dimaksud juga adalah al muslimun, ya. Demikian pula kalau dikatakan al muslimun masuk ke dalamnya apa? Al mu'minun. Ya. Wa indukira ahadul ismaini syamilal kulla wa ammahum. Kalau salah satu ini disebut maka mencakup yang lainnya. Makanya jangan terlalu heboh kalau misalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun kok nggak mukminun. Maka jawabannya apa? Ya, yang dimaksud muslimun ya juga apa? mukminun. Ya, tidak ada bedanya kalau salah satunya di, disebutkan. Ini sama dengan kata-kata fakir miskin, ya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis terkadang disebutkan dua-duanya, terkadang disebutkan salah satunya. Contoh yang disebutkan dua-duanya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat mal itu untuk fuqara dan untuk apa? Masakin. Nah, kalau disebutkan dua-duanya dalam satu redaksi ucapan, maknanya berbeda. Ada yang mengatakan, ya al-fuqara itu yang tidak punya harta sama sekali, nggak punya sama sekali. Untuk makan saja nggak punya, ya. Ini namanya fuqara. Adapun masakin dia punya ya harta namun nggak mencukupi. Ini perbedaannya. Ini yang nggak punya sama sekali, ini punya. Dua-duanya berhak mendapatkan zakat zakat mal. Dalam hadis tentang zakatul al fitr, ya Rasul mengatakan zakatul fitr matan lil masakin untuk makanan bagi orang-orang miskin. Wah tadi katakan miskin itu yang punya harta namun nggak cukup berarti fukora nggak dapat. Nah, ini salah paham. Bahwasanya kata-kata al-masakin di dalam hadis itu juga mencakup apa? Al-fuqara. Ini eh, faedah dari pembahasan seperti ini agar kita tidak salah memahami eh, konteks hadis ataupun ayat yang berkaitan dengan kata-kata Islam iman eh, fuqara wal masakin. Ya. Wa kathiran minhum qalu al-Islam wal iman wahid. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya iman yang Islam, Islam yang iman. Disebutkan dimanapun maknanya satu, tidak berbeda. Ya, ini perbedaan ungkapan saja, tidak terlalu ya bisa jadikan perdebatan. Kalau Allah Azza wa Jalla Allah berfirman, "Wa may yabtaghir al-islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak terima darinya. Falau annal iman ghairu lam yukbal. Ya, seandainya di situ ada Islam saja tanpa ada iman, ya tidak akan mungkin juga diterima. Artinya Islam di situ juga mencakup apa? Al-iman. Apalah artinya orang itu mengamalkan rukun Islam yang lima, nggak beriman dengan rukun iman yang enam. Nggak ada manfaatnya. Makanya Islam kalau disebutkan sendirian, tercakup di dalamnya apa? Al-iman. Waqala Allah berfirman, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin dan kami keluarkan di dalamnya dari orang-orang beriman fama wajadna fiha ghaira baitin muslimin namun kami tidak mendapati di dalamnya kecuali ya dari orang-orang muslimin. Ya di situ ada kata kamu mukminin muslimin. Di sini adalah eh mencakup dua-duanya. Wa minhum man daba ila anal Islam muhtasun bil istislam lillah wal khudu ila wal inqiyad li hukmihi. Sebagian ulama ada berpendapat bahwasanya Islam itu lebih khusus kepada ya tunduk kepada Allah, taat kepada Allah ya terhadap hukum Allah. Fima huwa mu'minun bihi yang berkaitan dengan apa-apa yang dia beriman kepadanya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, katakanlah kalian belum beriman. Eh namun katakanlah kami masih Islam karena belum masuk iman ke dalam hati-hati kalian. Ini sebenarnya saya sudah sampaikan pada ya, pertemuan yang lalu bahwasanya ada tingkatan orang muslim ya dalam Islam yang ada itu tingkatannya Islam iman dan al-ihsan. Eh bukan syariat, hakikat, tarekat, marifat, bukan. Ini bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu dalam hadis Jibril tingkatannya Islam. Ya, iman dan al-ihsan. Al-Islam itu kalau orang itu masih eh, melaksanakan sebagian dari cabang-cabang keimanan. Makanya Rasul mengatakan iman itu memiliki beberapa cabang. Kalau orang itu telah banyak melakukan cabang-cabang keimanan, maka dia meningkat ke derajat al-mu'min. Kalau belum, tingkatannya masih muslim, belum kafir, bukan kafir. Cuma dia muslim, belum sempurna imannya, maka masih muslim. Namun kalau sudah banyak melakukan cabang-cabang keimanan, mungkin dari 73 misalnya, cabang keimanan dia sudah melakukan 70-nya, tinggal tiga. Nah, ini namanya mukmin misalnya. Ya. Lebih dari itu, kalau dia beribadah kepada Allah dan betul-betul khusyuk dalam ibadahnya, muraqabatullah, anta budallah, ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. ilam takun tara, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa ya eh, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Kalau sudah tingkatan seperti itu, ini namanya apa? Ya al-muhsin. Jadi tingkatannya muslim, mukmin, muhsin, bukan ma'rifat, bukan al-arif billah. Ya, kalau orang-orang itu ya, julukannya apa? Al-arif billah kalau sudah ngelama kalau sudah tidak mau syariat, kalau tidak mau melaksanakan kewajiban, julukannya apa? Al-arif billah. Ya, kalau sudah apa tidak mau syariat, itu mereka juluki dengan al-arif billah. Ya, kalau kita tidak, dalam hadis Jibril namanya al-muhsin, ya. Innallaha ma'alladina taqaw walladina hum Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan muhsinun. Tadi di antara eh, makna muhsinun yaitu yang betul-betul beribadah kepada Allah seolah Allah, ya Allah melihatnya, namun jika Allah tidak melihatnya, eh, kalau jika dia dia melihat Allah, namun Allah Pak melihatnya selalu merasa eh, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan ya orang beriman. Makanya di sini Allah mengatakan orang Arab Badui itu ketika mengatakan kami beriman, Allah ya tegur kalian masih belum beriman dalam artian kalian ini masih belum mengamalkan cabang-cabang keimanan atau banyak cabang-cabang keimanan yang belum kalian amalkan kalian masih dikatanya apa muslim eh bukan berarti kalau mu, bukan mukmin kafir bukan eh namun apa dia masih kurang sempurna keimanannya Waqala yamunnuna alaikan aslamu kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman ya mereka Hmm. mengatakan ya bahwasanya mereka telah memberikan nikmat kepadamu karena mereka telah Islam, katakanlah la tamunnu alayya islamakum. Eh kalian ini apa eh belum memberikan apa-apa terhadap Islam kalian, bahkan Allah yang memberikan anugerah kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada keimanan. Wahada aidan dalilun liman huma wahidun. Ini di antara dalil yang mengatakan iman dan Islam itu satu. Cuma yang wallahu alam yang benar seperti pendapat yang tadi dikatakan Islam dan iman itu jika disebutkan dalam satu konteks ucapan maknanya berbeda. Islam yang dimaksud adalah amalan yang dohir, iman kalau yang disebut di situ adalah amal batin seperti dalam hadis Jibril. Namun kalau disebutkan berbeda-beda, eh, iman disebutkan sendirian, Islam disebutkan sendirian, maka Islam ya iman, iman ya al-Islam atau iman mencakup Islam, Islam yang mencakup al-iman. Wallahu a'lam berapa menit lagi? Masih lama. Ya, ini pembahasan sekali lagi ya berseri mulai iman, pelaku dosa besar dan juga masalah ya Islam dan al-iman. Dan dari sini pula tidak boleh kita ya mengobral gelar kekafiran kepada person dari kaum kaum muslimin. Ya, sedikit-sedikit kafir. Secara apa? Individu. Ini kelompok Al-Khawarid. Al-Sunnah wasat. Ya. Seperti yang saya sampaikan, bukan sebagaimana kelompok Murji'ah, orang bagaimanapun perbuatannya, bahkan orang yang mungkin sudah keluar murtad dikatakan tetap imannya, bahkan sempurna imannya. Orang Khawarid, dia masih momen namun dikafirkan karena tidak sependapat dengan eh, akidah mereka. Al-Sunnah pertengahan. Ya, pertama kita mengatakan boleh secara umum kita mengatakan barang siapa berbuat demikian yang telah Allah kafirkan, orang itu kafir secara umum. Adapun persoalan-persoalannya masih dilihat dulu syarat-syaratnya, eh penghalang-penghalangnya dan hal itu diserahkan kepada para al ulama menghukumi orang itu kafir atau atau tidak. Nah, sekarang bab baru asyafaatu wal haudu wal ma'adu wal hisab. Ini masih berkaitan dengan iman bil yaumil akhir iman kepada hari akhir. Di antara kejadian-kejadian hari akhir yaitu asyafa'ah ya. Al al-haud telaga, al-ma'at hari dikembalikannya manusia wal hisab hari ya, al-hisab pernyataan amal perbuatan. Imam Abu Bakar Ismaili berkata, "Wa yaqulun innallaha yukhriju minan nari qauman min ahli tauhid bi syafaati syafi'in." Sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok manusia dari ahli tauhid yang bertauhid. Inilah salah satu keutamaan keistimewaan orang yang bertauhid. Bagaimanapun dosanya, dia insya Allah akan keluar dari api api neraka. Ya, dia insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah Wasallam. Ya, meskipun dia mungkin koruptor besar, eh apa zina, pemabuk, pecandu narkoba, pembunuh misalnya. Selama dia masih bertauhid alias tidak berbuat syirik, tidak menyembah kepada wali yang telah mati, tidak menyembah kuburan keramat, tidak menyembah eh, akik, batu-batuan dan seterusnya, ya, maka insya Allah masih ada harapan diampuni Allah Taala. Wa yaghfiru maduna zalika liman yasha ya dan masih berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Wasallam. Ya, namun kalau orang itu sudah berbuat syirik, ya, menyekutukan misalnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Nabi Muhammad tempat dia berlindung ketika susah, mengatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib, mengatakan Nabi Muhammad itu memiliki ya hal yang bisa mendatangkan manfaat dan modal dengan sendirinya maka orang itu bagaimanapun sholatnya, puasanya, orang itu tidak akan mendapatkan syafaat ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan as'adun nasi bi syafaat yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada kiamat yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas ya murni dari dalam hatinya jauh dari kemunafikan jauh dari kemusyrikan maka orang itu yang berhak mendapatkan syafaat Rasul SAW. Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Meskipun di sini juga ada kaitan dengan bab sebelumnya. Pelaku dosa besar tidak kafir. Karena apa? Rasul mengatakan, pelaku dosa besar akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Di antaranya apa? Dikeluarkan dari api neraka. Eh bahkan mungkin ada sebagian mereka yang tidak sampai masuk neraka langsung dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Eh dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasan pertama masalah syafaat. Eh kita ingin bahas agak sedikit terperinci. Nanti akan ada pembahasan syafaat khusus telaga sendiri, kemudian al-hisab. Adapun as-syafaat, syafaat itu secara istilah artinya talabul khair lil ghair meminta tolong atau kebaikan untuk orang lain. Ya, ini secara istilah, secara bahasa itu artinya talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Dalam urusan dunia misalnya. Ya, Allah berfirman dalam urusan dunia, "Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, ya, maka baginya pahalanya. Contoh, ya mungkin ada sebagian jamaah di sini baru lulus ya kuliah ya dia dikenal dengan akidahnya yang baik nggak ikut demonstrasi misalnya ya khair misalnya kemudian ya, ada seseorang yang ingin membantunya ya akhi ya anak dengar itu sudah lulus kuliah ini mau nggak kerjaan kalau dia mengatakan iya maka ya kalau antum mau anak mau hubungkan dengan ya tajir di sini banyak tajir ya anak mau sambungkan ya mudah-mudahan dia bisa bantu anta dapat lowongan pekerjaan ini namanya apa talabul Khalil ghair memberikan syafaat kepada ya, anak tersebut yang mungkin mau ezwat nggak dapat pekerjaan misalnya dibantu ya man yasfa syafaatan hasa meskipun hanya sekedar ucapan ya meskipun dia nggak ngasih kerjaan cuma menjadi perantara dalam kebaikan baginya apa nasibun minna ada pahala bagi ya baginya eh maka jangan bakhil eh wa ta'awun 'alal birri wa wa taqwa. Ya, maka ini arti asyafa. Talabul khair lil ghair. Ya, meminta tolong, meminta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Demikian pula pada hari kiamat contohnya Rasul minta tolong kepada Allah untuk apa? Mengeluarkan umatnya yang masuk ke dalam api neraka karena perbuatan dosanya. Rasul minta, bukan Rasul yang tiba-tiba langsung. Makanya Allah mengatakan, "Man yashfa'u indahu illa Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa istilah bahwasanya asyafaatnya telah berkhair lil ghair. Ini berlaku dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Cuma kita sekarang berbicara urusan syafaat di akhirat. Yang pertama, harus kita yakini asyafa'atu lillahi jami'an. Syafaat itu semuanya milik Allah. Ya, Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Kullillahi syafa'atu jami'an." kalau Nabi Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka haram syirik kalau misalnya kita berdoa, "Ya Muhammad, ya Nabi ya Muhammad, ya berilah aku syafaat." Ini syirik. Karena apa? Syafaat milik Allah, sebagaimana rezeki milik Allah. Tidak boleh kita mengatakan ya Muhammad urzukni. Syirkun billah. Maka demikian pula dengan syafaat haram ketika kita di dunia sekarang mengatakan ya Muhammad, ya Nabi, bila aku syafaatmu. Kenapa? Syafaat bukan milik Nabi, milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillah syafaatu jami'ah. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan di dalam Al-Qur'an, syafaat itu ada dua bentuknya. Syafaat yang Allah tolak dan syafaat yang Allah tetapkan. Syafaat yang ditolak itu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang musyrikin Allah katakan wa ya'buduna min dunillah ma la fauhum, wa la yanfa'uhum wa yaquluna indallah. Orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mabarat. Mereka mengatakan yang kami sembah itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah apa? Menolak syafaat mereka tersebut. Bahkan Allah mengatakan mereka telah berbuat syirik ketika mereka minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Mudathir Allah mengatakan fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Eh tidak bermanfaat bagi orang musyrikin syafaat orang yang memberi syafaat. Seperti yang kita katakan tadi, yang berhak mendapatkan syafaat hanyalah orang yang bertauhid. Yang berbuat syirik haram mendapatkan syafaat. Ini secara umum demikian. Jadi intinya syafaat itu milik Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan ada syafaat yang Allah tolak, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala atau syafaat untuk orang musyrik ini ditolak, ya. Yang kedua syafaat yang musbata, yang ditetapkan, yaitu syafaat yang terpenuhi dua syaratnya, yaitu ridha Allah bagi yang diberi syafaat dan izin Allah bagi yang memberi syafaat. Dalam surat uh, An-Najm Allah mengatakan Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatum syai'an illa min ba'di dan Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka ya kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu akan Allah berikan bagi yang ya tadi diridhai dan bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti Nabi Muhammad SAW, ya beliau masih apa? Ya minta izin kepada Allah, bisa memberikan syafaat dengan seizin dari Allah. Makanya syirik haram kalau mengatakan ya Nabi ya, ya Nabi Muhammad, ya berilah aku syafaatmu. Ini adalah syirkun billahi azza wa jalla. Ya, kalau mau berdoa minta syafaat, mengatakan ya Allah, berilah aku syafaat nabimu. Ya. ya Allah mudahkanlah aku nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat nabimu. Ini adalah masalah. masalah. Karena apa? Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yang memiliki syafaat tersebut. Adapun Nabi Muhammad seperti dalam hadis Asyafatul Udzama, beliau ya datang dulu kepada Allah, sujud kepada Allah, baru Allah mengatakan irfarosak, angkat kepalamu, wasfatu tu syafa, mintalah syafaat engkau akan diberi apa? Syafaat. Rasul masih apa? Minta izin dulu kepada Allah meminta dulu kepada Allah. Kok kita minta kepada Nabi Muhammad? Ini namanya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, syafaat itu ada namun dengan dua syaratnya tadi. Izin dari Allah bagi yang memberi syafaat, dari ridha Allah bagi yang diberi syafaat dan Allah tidak akan ridha kecuali bagi orang-orang yang bertauhid kepadanya. Sudah. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan syafaat, ya di antaranya tentang masalah bagaimana kita menggapai syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengan ya, al-haud dan al-hisab. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat Nabi-Nya kepada kita di hari kiamat kelak. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com